Kita masih berada pada syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah yaitu syarah daripada permasalahan jahiliyah yang ke-43 yaitu pengingkaran mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir yang buruk maupun yang takdir yang baik. Semuanya nah barakallahu fikum kata mereka bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasannya hamba menciptakan perbuatannya sendiri dalam artian dia yang menakdirkan sendiri, dia yang menakdirkan perbuatannya sendiri seperti qadariyah dan semisalnya. Ada juga kelompok sesat yang mereka mengatakan bahwasannya Nah barakallahu fikum hafizakumullah hamba tidak berkehendak, tidak berbuat bahkan perbuatannya itu adalah paksaan dalam artian dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kelompok Jabriyah yang mana insyaallah taala kita akan lewati nanti. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai maratibul iman bil qadar. Tingkatan-tingkatan beriman terhadap takdir itu harus terpenuhi padanya empat tingkatan. Yang pertama adalah beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Qad ahata bi kulli ilma. Sungguh ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Ta'ala zat yang tahu dalam keadaan kalian tidak tahu. Kemudian juga yang kedua adalah beriman dengan kita abah itu catatan atau tulisan yang tercantum pada lawil mahfud. bahwasanya segala sesuatu telah tercatat dan tertulis sana. Nah, barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan telah, juga telah tercatat di dalam lauhil Mahfud semua kejadian alam semesta ini sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dhalika 'ala yasir." Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid Ma asaba min musibatin fil ardi. Itu yang tepatnya. Kemarin mungkin terucapkan ma asabakum, tapi yang tepat ma asaba. Nah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a. Inna dzalika 'alal yasir. Apa-apa yang telah menimpa Nah, di muka bumi ini atau pada diri-diri kalian berupa musibah, melainkan itu semuanya sudah tercatat, sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfudz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan na barakallahu fikum hafizakumullah musibah tersebut. Ya, annabraha ay an-nakhluqaha. Maksudnya adalah sebelum Allah Taala menciptakan musibah itu sendiri sudah tertata dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu bagi Allah Taala termasuk perkara yang mudah. Nah, itu tingkatan nah barakallahu fikum yang kedua, kemudian yang ketiga adalah beriman bahwasannya Segala sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang dikenal dengan masyiah. Ayo naam. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Kemudian yang keempat adalah beriman tentang Nah barakallahu fikum bi khalqillah. Bahwasanya kita beriman tentang makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah semuanya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai. Dan Allah lah atau Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beriman terhadap takdir barakallahu fikum tidak akan sempurna manakala tidak terpenuhi empat perkara ini yaitu al-ilmu kemudian yang kedua al-kitabah kemudian yang ketiga al-masyiah yang keempat adalah al-khalqu yang pertama adalah al-ilmu. Naam. Kemudian yang kedua adalah adalah kitabah. Yang ketiga adalah al-masyiah. Yang keempat adalah Naam barakallahu fikum hafizakumullah al-khalqu. Yang mana empat perkara ini Naam barakallahu fikum harus terpenuhi ketika seorang hamba beriman terhadap, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan faqahullah. Wal ulama fi tafsir hadil ayat ala qaulain. Para ulama eh, ketika menafsirkan ayat ini, yaitu ayat yang mana? Ayat-ayat yang sebelumnya yang beliau sebutkan itu mengenai saya qulul ladzina asyraku law syaa Allah. Eh, lafaz law syaa Allah di situ. Naam, itu para ulama menafsirkan al tafsir menjadi dua penafsiran. Al-qaulul awal yang pertama, anal murada biqaulihim law syaa Allah bahwasannya yang diinginkan dengan ucapan mereka law Allah nafyul qadar. Eh, itu meniadakan takdir gitu loh. Allah Taala tidak menakdirkan, tidak menghendaki itu Yaqulun mereka mengatakan law kana lillahi masyiah. Kalau seandainya Allah Taala itu punya kehendak, punya keinginan, mata matarakna na'malu hadil asya. Niscaya Allah Taala itu tidak membiarkan mata matarakana na'malu hadil asya. Niscaya Allah Taala tidak membiarkan, tidak meninggalkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Fakasduhum nafyul qadar. Maka tujuan mereka adalah meniadakan takdir ini. Jadi mereka berujar dengan ini mengatakan kalau seandainya Allah telah punya kehendak, niscaya Allah Taala tidak membiarkan kita berbuat amalan-amalan seperti ini katanya. Faqasduhum nafyul qadar. Maka tujuan mereka adalah meniadakan takdir wa annahum humul ladzina yaf'aluna ashya asya' biduni masyiatillah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya mereka beranggapan bahwasanya mereka inilah yang melakukan perbuatan-perbuatan ini tanpa ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keterkaitan dengan enam keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala fanafaul qadar kemudian mereka pun menafikan meniadakan takdir ini wa adhafu hadhil af'al ila anfusihim wastiqlalihim dan mereka menisbahkan menyandarkan perbuatan-perbuatan ini kepada diri di mereka dan juga wastiqlalihim dan juga nah barakallahu fikum mereka menyendiri dalam artian mereka sendiri yang menciptakan amalan-amalan tersebut. Ya wa nah barakallahu fikum ini yang dikenal dengan apa? Al-Qadariyah. Nah, namun barakallahu fikum Mu'tazilah itu juga Qadariyah dalam masalah ini. Eh, sehingga beliau mengatakan fayakun hadza nadhiru madhhabil mu'tazilah tamaman maka menjadilah yang seperti ini na'am nadhir serupa dengan madhabnya al-mu'tazilah secara na'am barakallahu fikum mi'ah bimi'ah dalam artian secara sempurna secara na'am barakallahu fikum sama gitu menyamai dengan madhabnya mu'tazilah jadi mu'tazilah atau masalah takdir mereka mengikuti pendapatnya apa al-qadariyah ini jadi mengatakan masing-masing hamba itu menciptakan perbuatan sendiri tanpa ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum yaqulun karena mereka mengatakan laisa lillahi masyiatun fil kufri wal imani wal khair wa syarr. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak. Naam, baik dalam kekufuran maupun keimanan, naam maupun keimanan maupun kebaikan ataupun kejelekan. Naam, perhatikan ini, laisa lillahi masyiah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kehendak fil kufri dalam permasalahan kekufuran wal iman masalah keimanan wal khair, masalah kebaikan, wasyar ataupun kejelekan. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Jadi Allah Taala tidak menghendaki kekufuran untuk masalah orang menjadi kafir atau tidak, beriman atau enggak, kebaikan atau kejelekan itu tanpa ada keterkaitan dengan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Wa inna ma min sunnah ibad. Hanya saja ini semuanya, keimanan, kekufuran, kebaikan, kejelekan ini adalah bersumber dari apa? Min sunnah ibad, dari perbuatan hamba-hamba itu sendiri katanya. Fayakun Mu'tazilah qalu biqauli ahli jahiliyah. Maka menjadilah orang-orang Mu'tazilah mereka berucap dengan apa? Dengan ucapan orang-orang jahiliyah. Walaupun kalau kita telusuri ini pendapatnya siapa ini? Qadariyah, ya kan? Nah, Qadariyah karena mereka nah barakallahu fikum hafizakumullah meyakini bahwasannya masing-masing hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, barakallahu fikum ya na'am. Ya, likulli insanin yakhluqa, likulli insanin yakhluqu fi'la nafsihi. Setiap manusia, setiap orang menciptakan perbuatannya sendiri. Walanya billah. Sehingga Mu'tazilah, kita ketahui di sini berarti Mu'tazilah dalam permasalahan ini mengikuti pendapatnya apa aliran apa Al-Qadariyah wal billah. Kemudian berikutnya Al-Qaulus Nah, pendapat yang kedua mengenai law Allah An murada bi law lausha Allahumma asyrakna kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ai innallaha jalla wa ala radin an af'alina hadhihi. Perhatikan ini. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ridha terhadap perbuatan-perbuatan kita ini. Perbuatan kekufuran kita ini diridhai oleh Allah taala kata mereka. Li'anna law lam yardha, dikarenakan kalau seandainya Allah taala tidak ridha, lam yatrukna na'malu hadha. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Nah, tidak akan meninggalkan kita mengerjakan perbuatan kekufuran ini. Fayakunun nam yu'minuna bil qadar. Maka menjadilah mereka mengimani dengan takdir. Nah, lakin akan tapi yahtajjuna bihi ala ta, ala taswighi kufrihim. Tapi mereka berhujakan dengan takdir tersebut apa? Untuk menunjukkan pembolehan kekufuran mereka. Tazwir itu maknanya tajwiz. Paham ya? Tazwir itu maknanya tajwiz dari apa dari kata sawwagha yusawwighu tazwighan jawaza yujawizu nam tazwizan nam tazwizan apa ya nam barakallahu fikum seperti itu maknanya adalah pembolehan jadi mereka berhujjah dengan takdir ini untuk membolehkan kekufuran mereka bal yablughul amru bahkan sampai nam Eh, barakallahu fikum perkaranya ila an yakunu hingga mereka mengatakan inna hadza ta'atun lillah bahkan kekufuran ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala anna Allah syaa karena Allah taala menghendaki kita kan kufur sekarang kata mereka nah ini kalau seandainya Allah taala tidak menghendaki niscaya kita tidak akan kufur gitu loh nah nah kita kufur ini menunjukkan Allah taala menghendaki dan juga itu menunjukkan apa ridho gitu kata mereka wa nahnu ata'na masyiatahu sedangkan kita mentaati kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menghendaki kita kafir ya kafir, kata mereka. Wa ta'ana qadarahu dan kita nah mentaati takdirnya. Ini masih apa? Masih lingkupan daripada makna la Allah. Kita lihat sini. Fal qawlu maka ucapan yang kedua ini wa wal bil bil qadar ala fi'lihimul qabih itu nah berhujahnya mereka dengan takdir terhadap perbuatan mereka. Nah, terhadap perbuatan jeleknya mereka jadi mereka berbuat kejelekan itu berhutang dengan takdir. Ini takdir Allah ini. Kita mencuri Allah telah takdirkan. Kalau seandainya Allah telah nah barakallahu fikum tidak menyukai ini saya Allah telah takdirkan kita enggak mencuri katanya. tu billah. Ingin memutarbalikkan apa masalah takdir ini. Wa wal ihtijaj bil qadar yaitu berujanya mereka dengan takdir ala fi'lihim terhadap perbuatan mereka al-qabi yang jelek. Wa anna Allah syaa dzalika minhum dan bahwasanya Allah Taala menghendaki perbuatan jelek itu dari mereka. Huwa qaulul jabariyah Huwa qawlu al-jabriyah. Karena jabriyah itu nanti perbuatan hamba itu majbur, dipaksa. Jadi hamba itu sudah pokoknya berbuat itu itu orang yang melakukannya katanya. Waliyadzubillah. Allah musta'an. Haitsu athbatu al-qadar wa jubihi bihi al istihsani af'alihim. Yaitu dari sisi mereka berhujjah dengan takdir atau dari sisi mereka menetapkan adanya takdir adanya takdir Allah wa tadzu namun mereka berhujjah bi dengan takdir tersebut ala istihsani af'alihimul qabihah untuk apa? berhujjah untuk menganggap bagus perbuatan-perbuatan jelek mereka wa yaqulun dan mereka seraya berkata innal abda mujbarun ala af'alih bahwasanya hamba itu dipaksa nah terhadap perbuatan-perbuatannya jadi hamba itu nggak punya masyiah gitu perbuatan dipaksa gitu jadi nanti masalah Nah, barakallahu fikum al-jabriyah dan qadariyah ini bertolak belakang ya. Dalam artian kalau qadariyah mengatakan hamba itu bermasyiah, punya kehendak, punya keinginan, tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang qadariyah itu untuk masalah menetapkan masyiah itu lebih ya, hamba itu bahkan menciptakan perbuatannya sendiri gitu loh. Tapi nah sisi lain al-jabriyah sebaliknya. Jabriyah mengatakan hamba itu tidak berbuat apa-apa. Hamba itu tidak punya kehendak tidak punya masyiah. Bahkan ketika hamba itu berbuat kekufuran, ketaatan itu majbur, dipaksa katanya. Kita lihat sini, fahum maradatu ahli jahiliyah fi hadza. Maka mereka orang-orang yang kedua ini pun juga apa? Termasuk pewarisnya orang-orang jahiliyah dalam masalah ini. Nah, walanya billah. Jadi qadariyah juga keliru, al-jabriyah juga keliru. Yang benar siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Yang mereka pertengahan dalam masalah ini. La ifrat la tafrid. Apa maknanya? Maknanya tidak berlebih lebih, tidak berlebih-lebihan, tidak pula menganggap menganggap remeh sebuah perkara. Naam barakallahu fikum. Naam. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya hamba tetap punya kehendak, punya keinginan, namun kehendak hamba dan keinginan hamba, perbuatan hamba itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan juga, tidak dipaksa. Nah, seperti itu. Itu pendapat yang sahih. naam. Kata beliau, "Fal ayatu tadullu ala ahadi maknanya. Maka ayat-ayat tersebut menunjukkan salah satu di antara dua makna. Imma nafsil qadar, imma meniadakan takdir, wa imma isbatul qadar atau wa imma menetapkan adanya takdir. Nah, barakallahu fikum. Yang meniadakan takdir siapa? Yang meniadakan takdir nah, adalah orang Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah tadi. Maksudnya perbuatan hamba tadi itu bukan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau Orang-orang Jabriyah bagaimana? Orang orang Jabriyah. Jabriyah mengatakan bahwasanya enam takdir itu ada, takdir itu. Cuman perbuatan hamba itu, nah barakallahu fikum, perbuatan jelek, perbuatan maksiat, itu memang Allah Taala yang takdirkan itu loh. Nah barakallahu fikum. Jadi hamba itu berbuat tidak punya pilihan, dipaksa gitu loh. billah. Wal ihtijadu bihi 'ala Allah Subhanahu wa taala dan mereka wa imma nah barakallahu fikum kita ulangi fal ayatu tadullu ala ahadi ma'nayain ayat yang menunjukkan salah satu di antara dua makna Ima nafil qadar, yang pertama ima na barakallahu fikum menunjukkan peniadaan takdir wa ima isbatil qadari wal ihtijaji bihi 'ala Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kedua itu na barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya apa? Naam, menetapkan takdir dan berhujah dengannya dengan takdir. Na barakallahu fikum untuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan jelek, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka berhujah dengan takdir tersebut. Ini takdirnya, ini Allah taala yang takdirkan. Faraddallahu alaihim biqauli kemudian Allah taala membantah mereka dengan ucapannya, "Qul hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana?" Katakanlah apakah kalian punya ilmunya? Kok tahu kalau seperti itu keadaannya? Eh, yang kemudian apa? Keluarkanlah ilmu itu untuk kami biar kami tahu gitu loh kalau benar-benar kalian punya ilmu. Aima ma hujjah ala hadzal qaul? Maknanya adalah apa? Ai apa hujah kalian? Apa argumen kalian untuk ucapan seperti ini? Bahwa anallaha lam yashahada yaitu bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Nah, barakallahu fikum hadzal kufra wa hadil af'al. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menghendaki kekufuran ini dan perbuatan-perbuatan ini. Nah, seperti itu. Tantang mana hujah kalian? Nah, Keluarkan kepada kita kalau benar kalian punya hujah itu maksudnya. Berikutnya wa ala tafsir tsani, maka berdasarkan penafsiran yang kedua, ma hil hujjah ala anna Allah radhiya lakum hadhil af'al. Nah, tafsir yang pertama tadi, nam apa hujah kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan, tidak menghendaki kekufuran dan perbuatan-perbuatan ini? Tafsir yang kedua, mana hujah kalian ala anna Allah radhiya lakum hadhil af'al? wa hadzal kufra bahwasanya Allah Taala ridha terhadap perbuatan-perbuatan kalian ini dan ridha terhadap kekufuran kalian ini wa hadzal syirka dan kesyirikan ini wa hadzal fawahish dan perbuatan-perbuatan keji ini mana bukti kalian mana argumen kalian itu loh ma dalilukum annallaha radhiyaha mana dalil kalian bahwasanya Allah telah meridainya aina dalil mana dalilnya hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana apakah kalian punya ilmu ah, ilmu tersendiri yang kemudian kalian mengeluarkan ilmu tersebut Nah, untuk kami maksudnya itu hujjah bukti gitu loh. In tattabi'una illa dhann, tidaklah kalian mengikuti kecuali hawa nafsu atau sangkaan belaka. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian melainkan apa? Kalian adalah orang-orang dusta. Qul katakanlah falillahil hujjatul balighah. Katakanlah hanya milik Allah lah hujjah, argumen yang puncak, bukti yang nyata dan puncak. Falau syaa'a hadakum ajma'in. Kalau seandainya Allah telah menghendaki, Pasti niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian seluruhnya. Mampu ataukah tidak? Mampu jelas. Tapi kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada semuanya? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu memberikan hidayah semuanya tapi kenyataannya fenomena kenyataan yang terjadi tidak demikian. Ada yang di atas hidayah, ada yang ada yang apa? Ada yang kafir, ada yang muslim mukmin barakallahu fikum, ada yang fasik misalnya. Tujuannya apa di balik itu? Apakah ada hikmah di balik itu? Jelas. Di balik itu ada kan hikmah jelas barakallahu fikum. Kalau Allah telah menghendaki untuk memberikan hidayah semuanya bisa. Namun hikmahnya apa di antaranya? Hikmahnya di antaranya ada adanya surga dan neraka. Surga dan neraka tujuannya apa? Tujuannya surga untuk penduduk orang-orang yang beriman, bertakwa, kemudian neraka untuk orang kafir munafikin, pemusyrikin Tujuannya itu nanti kalau semuanya dapat hidayah, kemana akhirnya? Ke surga. Nah, ke surga. Terus bagaimana nerakanya? Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena Neraka dan surga kedua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala jadi persiapkan untuk apa? Kalau surga untuk orang-orang yang bertakwa, kemudian neraka untuk orang-orang yang apa? Yang mereka melakukan kekufuran atau orang-orang kufar, billah. Nah, seperti itu. Jadi hikmah di balik itu tujuannya itu. Allah telah berfirman, "Walau syi'na atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Kalau seandainya kami mengendaki niscaya kami akan datangkan setiap jiwa setiap manusia itu hidayahnya. Bayangkan itu. Nah, tapi apa kata Allah, Allah Subhanahu wa taala? Walakin hakul qaulu minni, akan tetapi telah benar, telah tetap ucapanku atau ucapan dariku la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Walanyatu billah. Itulah hikmah di balik itu adanya surga dan neraka. Nah, barakallahu fikum walanyatu billah. Apalagi kalau sampai masuk neraka ngeri sekali. Neraka itu walaupun diisi sebanyak apapun tetap mengatakan hal min mazid. Eh, yauma naqulu li jahannama hal imtana'ti? Nah, buat taqulu hal min mazid? Ha, eh, suatu hari yang Allah Taala dan Allah Taala mengatakan kepada neraka tersebut, halim imtana'ti? Apakah kamu sudah penuh? Wa taqul, justru neraka menjawab apa? Hal min mazid? Apakah masih ada tambahan? Walayyadubillah billah Allahumma sallim sallim na'am. Ikhwani wa akhwati fillah Habidakumullah jami'an. Seperti itulah keadaannya. Bahasanya orang-orang jahiliyah Na'am barakallahu fikum Habidakumullah mereka menentang terhadap takdir ini Walayyadubillah billah. Kita lihat sini. Allah jalla wa'ala yahdi man yasha Wa yudhillu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki dan menyesatkan siapa yang Allah taala kehendaki. Li hikmatin minhu Subhanahu wa taala, dikarenakan hikmah tujuan di balik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hikmah itu bisa kita ketahui, bisa pula tidak kita ketahui. Wa ya'lamu man yastahiqul hidayah dan Allah taala mengetahui siapa orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Wa ya'lamu man yastahiqul hidayah dan Allah taala juga mengetahui siapa yang tidak berhak, tidak layak untuk mendapatkan hidayah. Fala yad'ul hidayata illa fi mawdhiha as-sahih biha. Nah, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidayah kecuali apa? Kecuali pada tempatnya yang sahih, yang benar, yang layak dengan hidayah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan Nah, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Baik itu bapak kita, anak kita, istri kita, tidak mampu kita memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang kita cintai. Nah, barakallahu fikum. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Dialah zat yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah zat yang lebih tahu nah, tentang orang-orang yang layak untuk mendapatkan hidayah. Nah, barakallahu fikum. Nasallaha jalla wa ala an yahdiyana jami'an hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa nah memberikan hidayah kepada kita semuanya, hidayah taufik hingga kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya, wa radda alaihim bi annahu law kana radiyan bi af'alihim dan dibantah ucapan mereka bahwasanya kalau seandainya Allah Taala itu ridha, senang dengan perbuatan maksiat mereka, lama ba'atsar rusula bi inkari syirk. Naam. Kemudian kenapa? Nah, tidak ah, niscaya niscaya niscaya tidak. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasul untuk mengingkari kesyirikan kalau memang benar-benar Allah Taala itu dengan kesyirikan mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala apa? tidak mengutus para rasul untuk mengingkari kesyirikan mereka. Wal amri tauhid dan tidak pula merintahkan untuk tauhid. Padahal ayatnya jelas, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa tanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Nah, untuk menirukan apa? Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah at-taghut. Falau kana radiyan bi ibadat taghut. Naam kalau seandainya Allah telah ridha. Naam dengan apa? Mengibadai at-taghut, beribadah beribadah kepada at-taghut. Wa radiyan bil kufri syirki dan ridha pula dengan kekufuran dan kesyirikan ala za'mikum berdasarkan sangkaan kalian. Lama asalar rusula niscaya Allah taala tidak akan mengutus seorang rasul atau para rasul tanha 'anil dzalik. Tanha 'an untuk melarang hal tersebut. Apa maksudnya ya? Kalau Allah Taala itu ridha dengan kekufuran kesyirikan, niscaya apa? Allah Taala tidak akan mengutus para rasul untuk melarang kesyirikan tersebut. Fadalla hadza ala annahu la yarda al-kufra. Maka menunjukkan hal ini bahwasanya Allah Taala tidak ridha nam terhadap kekufuran wala yarda min ibadihi al-kufr. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap hambanya nam berupa kekufuran. Naam barakallahu fikum. Kemudian berikutnya فدل على هذا أنه لا يرضى الكفر ولا الشرك ولا المعاصي والمخالفات. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Nah, barakallahu fikum terhadap kekufuran, kesyirikan, maksiat dan yang semisalnya wal mukhalafat, penyelisian-penyelisian yang ada tidak ridha. Nah, kenapa kok dikatakan tidak ridha? Karena masih buktinya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul Nah, barakallahu fikum untuk melarang hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap perbuatan-perbuatan tersebut barakallahu fikum. Nah, Jadi jangan sampai keliru dalam memahami hal ini. Nah, barakallahu fikum karena eh, mereka mengatakan kalau seandainya Allah taala tidak ridha, ini saya kita dilarang gitu loh. Tapi buktinya Allah taala membiarkan kita berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Nah, barakallahu fikum dan semisalnya. Nah, karena kalau seandainya kita pun apa? berbuat kekufuran kesyirikan, Allah Taala memang enggak butuh hal tersebut. Naam. Barakallahu fiikum wa ta'ala berfirman dalam al Qur'an Al Karim, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum." Jika kalian kufur, niscaya Allah Ta'ala itu tidak butuh dari kalian. Wala yardha li ibadihil kufur. Wala yardha li ibadihil kufur. Ini ayatnya yang sahih wala yardha li ibadihil kufur ya tadi terucap wala yardha min ibadihil kufur. Nah, yang benar dalam surat Az-Zumar itu adalah apa? Wala yarda li kufur. Nah, dan Allah Taala tidak ridha terhadap hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum terhadap kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha nah barakallahu fikum terhadap kekufuran yang muncul dari hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Namun jika kalian bersyukur, Allah Ta'ala ridha terhadap kalian. Nah, bentuk syukurnya bagaimana? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan dalam beribadah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah keadaannya. Allah Taala tidak ridha terhadap kekufuran, wala yarda li ibadil kufur. Naam. Bal yubghiduha wa yunkiruha subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Taala membencinya serta mengingkarinya. Fala yalzam min takdiriha annallaha yuhibbuha. Tidak mengharuskan Allah Taala menakdirkan hal tersebut bahwasanya Allah Taala itu mencintainya. Karena takdir seperti itu di balik itu ada hikmah. Bagaimana orang itu ketika takdirkan seperti itu? Apakah sadar, bertobat, ataukah terus-menerus di atas kesyirikan misalnya. Nah, seperti itu. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu di balik itu ada hikmah semuanya ya. Si fulan ditakdirkan dalam keadaan miskin, itu ujian juga untuk mengetahui bagaimana enam reaksi dan respon orang yang ditakdirkan dalam keadaan miskin tersebut, bersabar ataukah tidak. enam. Atau sebaliknya orang takdirkan dalam keadaan kaya. Ini juga termasuk bentuk ujian juga. Bagaimana dengan kaya tersebut apakah dia bersyukur ataukah tidak seperti itu. Nah, Wa kadzalika fi surat Az-Zukhruf radda 'alaihim biqaulih demikian pula di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya malahum bidzalika min ilm nah kalian atau mereka eh, dengan untuk masalah takdir dan semisalnya mereka itu tidak memiliki ilmu sedikit pun inhum illa yakhrusun nam tidaklah mereka melainkan hanya berdusta wa biqaulih hal 'indakum min ilmin fatukhrijuhu lana dan juga dengan firman-Nya apakah Kalian memiliki ilmu, memiliki bukti yang kemudian kalian mengeluarkan kepada kami, seperti itu. Fahum yataqawwaluna 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun. Mereka berbicara, nah barakallahu fikum terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan, dengan pembicaraan yang lancang, ma la ya'lamun pada perkara yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Hati-hati seperti ini barakallahu fikum. Allah Taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bi ilmun, as sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula." Nah, dan jangan kau mengikuti perkara-perkara yang kamu tidak memiliki ilmu. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Naam, yang kamu tidak memiliki ilmu jangan berbicara apalagi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berbicara menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti masing-masing akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Naam. Kemudian berikutnya wahadil umur la yajuzul kalam fiha illa bidalilin minas syari'. Perkara-perkara ini tidak boleh kita berbicara nah mengenai perkara tersebut kecuali dengan dalil yang bersumber dari syari' yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalilan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah wala yu'tamadu fiha 'ala al-'uqul wal afkar wal ara dan jangan sampai permasalahan seperti ini masalah takdir dan yang semisalnya atau masalah hidayah dan semisalnya jangan sampai disandarkan kepada akal-akal pemikiran-pemikiran atau nah pendapat-pendapat para tokoh dan semisalnya. Namun kembalikanlah kepada dalil karena ini termasuk perkara agama yang mana ketika berselisih dalam masalah agama dikembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah fa in tanaza'tum fi syai'in